بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوان الكرام رحمني ورحمكم الله نواصل درسنا إن شاء الله من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان Lifadilati Syekh Al-Allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di Rahimahullahu Ta'ala Kita lanjutkan insyaAllah Pelajaran kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman Fi Tafsiri Kalamil Mannan Kitab tafsir Karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala.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 La ta'buduna illallah. Yang isi perjanjian tersebut adalah diantaranya la ta'buduna illallah. Kalian tidak beribadah, tidak menyembah kecuali kepada Allah saja. Wabil walidaini ihsana dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Wadil kurba dan kepada karib kerabat. Wal yatama dan kepada anak-anak yatim. Wal masakin dan kepada orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna dan ucapkanlah ucapan yang baik kepada manusia. Wa aqimus shalah wa atuz zakah dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Thumma tawallaitum. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian berpaling. Kemudian kalian menoleh dari perjanjian tersebut. Illa qalilan minkum kecuali sedikit dari kalian yang memenuhi janji wa antum mu'ridun sedangkan kalian terus dalam keadaan berpaling Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala masih menyebutkan tentang Bani Israel. Bagaimana mereka sering melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah subhanahu wa ta'ala harus membuat janji-janji dengan mereka Harus disertai dengan sumpah Harus disertai dengan janji Yang kuat Qala syekh Berkata syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah Wahadihi syara'i'u min usulid-din. Syariat-syariat ini adalah pokok-pokok agama. Apa yang Allah sebutkan tadi, jangan engkau beribadah atau jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, ya. dan seterusnya apa yang Allah sebutkan tadi min usulid din termasuk daripada pokok-pokok agama. Allati amarallahu biha fi kulli syari'atin yang Allah perintahkan hamba-hambanya untuk menjalankan pokok-pokok agama ini fi kulli syari'atin pada setiap syariat. Pada setiap syariat para nabi dan para rasul ya, ada pokok-pokok ajaran ini. beribadah kepada Allah saja, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan seterusnya. Berbuat baik kepada mereka. Ini semua adalah pokok-pokok agama yang Allah perintahkan pada setiap syariat. Listimaliha alal masolihil am, Karena pokok-pokok agama tadi itu mencakup kemaslahatan umum. Beribadah kepada Allah saja, berbuat baik kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin dan seterusnya, padanya terdapat maslahat umum. Fikul zamanin wa makan pada setiap zaman dan setiap tempat, setiap waktu dan setiap tempat. Iya. Dimanapun, kapanpun. Iya. Maka syariat ini sangat penting. Yaitu ajaran untuk beribadah kepada Allah saja, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan seterusnya. Kemaslahatannya pada setiap waktu dan pada setiap tempat. Fala yadkhuluha naskhun. Maka ajaran yang seperti ini tidak dimasuki oleh naskhun. Nasakh atau penghapusan. Penghapusan hukum. Para nabi dan para rasul mengajarkan ajaran yang seperti ini kepada umatnya karena ini pokok-pokok agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini tidak dinasah, tidak dihapus hukumnya. Karena padanya terdapat kemaslahatan yang sangat penting bagi para hamba. Kemaslahatan yang umum yang berlaku pada setiap tempat dan pada setiap zaman. Keasli din seperti pokok agama Beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini juga pokok agama. Walihada amarona biha fi qawlihi oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan syariat-syariat di atas pada firman-Nya dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a ila akhiril ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun nah, ini pokok dasar ajaran agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul semuanya mengajarkan ini Demikian pula pokok-pokok agama yang lain. Sebagaimana dalam lanjutan ayat ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Wa bidzil qurba dan kepada karib kerabat wal yatama dan kepada anak-anak yatim wal masakin dan kepada orang-orang miskin mirip dengan apa yang Allah perintahkan kepada Bani Israel. Nah, apa yang Allah perintahkan kepada Bani Israel tadi, ya, sampai Allah mengingat janji dengan Bani Israel untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, Allah juga sebutkan atau Allah perintahkan juga kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam ayat ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wabidil kurba wal yatama wal masakin wal jari dzil wal jaril jun dan juga berbuat baik kepada tetangga yang dekat atau tetangga yang jauh wasahibi bil jan atau kepada teman sejawat wabni sabil dan berbuat baik juga kepada ibnu sabil musafir yang kehabisan bekal Wa ma malakat aimanukum dan berbuat baik kepada budak-budak kalian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Apa yang Allah sebutkan ini adalah usuluddin, pokok-pokok agama. Sehingga syariat yang seperti ini tidak dihapus. Nah, pada umat-umat terdahulu ada syariat ini, juga sampai kepada umat Muhammad SAW ada syariat ini. Tidak dihapus. Karena padanya terdapat kemaslahatan yang umum pada setiap waktu dan pada setiap tempat. Fakauluhu, Kemudian kata Syekh firman Allah Subhanahu wa taala Wa idza khadna mitsaqa Bani Israil dan ingatlah ketika kami mengambil janji kepada Bani Israil. Hadza min qaswatihim. Ini menunjukkan kerasnya mereka Bani Israil. Ya. Suka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kerasnya hati mereka. Anna amrin umiru bihi ista'sau. Bahwasanya setiap perintah yang Allah perintahkan kepada mereka atau setiap perintah yang mereka Bani Israel diperintahkan dengannya ista'sau. Mereka tidak mentaatinya atau memaksiatinya. Fala yaqbalunahu. Mereka tidak menerimanya illa bil aimanil ghalidhah kecuali harus dengan sumpah yang kuat wal uhudul muwassaqah dan juga dengan janji-janji yang kuat mereka nggak mau menerima kecuali harus dengan sumpah harus dengan janji-janji ya. nah. Apa isi Perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari mereka, la ta'buduna illallah. Janganlah kalian menyembah atau janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Hadza amrun biibadatillahi wahdah. Ini adalah perintah untuk beribadah kepada Allah saja. Yang konsekuensinya wanaha 'anil syirki bihi adalah melarang dari berbuat kesyirikan. Perintah beribadah kepada Allah saja berarti apa? Larangan dari berbuat kesyirikan. Wa naha 'ani syirki bi dan Allah melarang dari berbuat kesyirikan. Wa hadza asluddin dan inilah pokok agama, dasar agama. Bahkan ini inti dakwah para nabi dan para rasul. Setiap nabi dan rasul membawa inti dakwah ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, utusan yang mereka menyeru ibudullah sembahlah Allah saja. Wajtanibut tagut dan jauhilah tagut yaitu kesyirikan dan segala macam bentuknya. Ini inti dakwah para nabi dan para rasul. Maka yang mau berdakwah seperti dakwahnya para nabi dan para rasul dahulukan ini. Aqidah, atau tauhid Nah, Fala tuqbalul a'malu kulluha in lam yakun hadza asasuha. Dan tidak diterima semua amalan. Baik sholatnya, zakatnya, berbaktinya kepada orang tua, ehsannya kepada karib kerabat, berbuat baiknya kepada orang miskin dan seterusnya dari berbagai macam amalan soleh la tuqbal tidak diterima in lam yakun hadza asasuha jika dasarnya bukan ini jika dasarnya bukan beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun kalau dasarnya bukan ini maka semua amalannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun kebaikannya, ya. Kedermawanannya. tetapi jika dia menyekutukan Allah, ya, maka tidak diterima amalannya. Gugur. Ya, hancur musnah amalannya. tidak bermanfaat baginya. Maka harus dengan hadal asas, dengan dasar ini, pondasi ini, yaitu beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Fahadha haqqullahi ta'ala ala ibadih. Maka ini adalah hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hambanya. Summa qala. Kemudian Allah berfirman. Setelah Allah mengawalinya dengan tadi Perintah untuk beribadah kepada Allah saja Yang konsekuensinya adalah eh, Meninggalkan dan menjauhi segala bentuk kesyirikan Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Wabil walidaini ihsana Yang kedua kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian Perintah berbuat ihsan kepada orang tua itu setelah perintah beribadah kepada Allah. Ini menunjukkan besarnya kedudukan ihsan atau berbakti kepada kedua orang tua. Besarnya hak kedua orang tua kita. Ya. Karena Allah sebutkan setelah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah perintah untuk beribadah kepada Allah saja dan larangan dari berbuat kesyirikan, kemudian Allah menyebutkan wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Ai ahsinu bil walidaini ihsanan yaitu berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Baik dengan ucapannya, yang santun, yang benar, yang sopan, atau dengan perbuatannya, ya. nah, atau dengan hartanya, ya. atau dengan yang lainnya, dari berbagai macam bentuk perbuatan ihsan atau bakti kepada kedua orang tua. Wahada ummu kulla ihsanin qawliyin wa fi'liyin. Dan ini mencakup semua bentuk ihsan, baik ihsan yang berupa ucapan ya, atau ihsan yang berupa perbuatan. Mimma huwa ihsanun ilayhim. dari bentuk-bentuk perbuatan ihsan kepada orang tua. Sampai-sampai dalam ayat yang lain dikatakan apa? Fala taqul uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Janganlah kalian mengatakan kepada keduanya uff. Kalimat yang bernada eh, enggan ya, atau membantah ya, atau yang semisalnya. Nah, dalam bahasa Arab dikatakan uff ya atau ah atau cis atau yang semisalnya dalam bahasa kita. Fala takullahuma uffin. Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya uff, kalimat uff. Kata-kata yang bisa menyakiti keduanya. Wala tanharhuma dan jangan menghardik keduanya. La siyama indal kibar. Terutama atau terkhusus lagi ketika orang tua sudah lanjut usia orang kalau sudah lanjut usia dia akan naam kadang rese ya. Nah, banyak keinginan, banyak kemauan. Selalu yang ini nggak cocok, yang itu nggak cocok. Ya. Nah, selalu keinginannya diturutin. Nah, dan seterusnya. Nah, yang dalam bahasa kita mungkin kadang menjengkelkan. Ya. Nah, menjengkelkan, apalagi sudah lanjut usia sekali. Nah, Allah perintahkan walatan harhuma, jangan kalian menghardik keduanya. Ya. Jangan dihardik. Wakul lahuma kaulan karima. Ucapkanlah untuk keduanya ucapan yang karima. Ucapan yang mulia. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya Dalam menyikapi kedua orang tuanya Dan ini adalah syariat umat terdahulu Dan juga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tidak terhapus Syariat yang terdahulu ini tidak terhapus sampai Naam diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membawa syariat ini itu syariat atau perintah berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sampai ada yang pernah cerita Orang tuanya ini dia minta kopi ya. Nah diambilkanlah kopi sama anaknya karena bilangnya kopi ya. sesampainya minuman tersebut ya, di hadapan ayahnya yang udah renta ya dan udah pikun nah, kemudian marah ya. Kenapa kamu ambilkan kopi? Saya tadi minta teh. Nah, sudah pikun, maklum. Nah. Dalam kondisi seperti ini, seorang anak harus sabar. Ya. Jangan dia ngeyel, nah, membantah orang tuanya. Nah, kalau dibantah ya sudah, bantah-bantahan nggak selesai. Nah, dimaklumin, udah pikun dia. Nah, nah iya, diturutin aja. Nah. Baik. Al-muhim ya. Ketika kondisi orang tua sudah lanjut usia apalagi sudah masa-masa pikun, harus banyak bersabar ya, para abenaknya para anak-anaknya. Nah, dia pengen ini, pengen itu ya, kadang marah, kadang ini dan lain sebagainya. Sabar. Disinilah ladang pahala. Ya. Ladang, ladang pahala. ragima anfum ri'in adraka abawai walam yadkhul jannah celaka seorang yang dia mendapati kedua orang tuanya ya. atau salah satunya ya. tetapi dia tidak masuk ke dalam jannah artinya apa mestinya ada kesempatan untuk dia masuk ke dalam jannah dengan berbakti kepada orang tuanya jadi celaka kalau dia tidak masuk jannah. Ya, dalam keadaan dia bisa mendapati orang tuanya. Ada waktu kesempatan, waktu luang untuk berbuat ihsan, berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah. Dan berbuat ihsan kepada orang tua bentuknya banyak baik dengan ucapan, perbuatan, atau dengan hartanya, atau dengan dan lain sebagainya. Mentaati perintahnya, ya. menjauhi larangannya. Nah, jika dalam batas-batas syariatnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Kita lanjutkan. Kata Syekh wa hadha ya'ummu kulla ihsanin qawliyin wa fi'liyin mimma huwa ihsanun ilaihim. Ini mencakup segala bentuk ihsan baik ucapan atau perbuatan yang merupakan bentuk-bentuk ihsan kepada mereka, kepada orang tua. Wa fihi an 'anil isaati ilal walidain. Dan padanya juga terdapat larangan berbuat jelek kepada kedua orang tua. Ya. Perintah untuk berbuat ihsan kepada orang tua artinya dilarang untuk berbuat jelek kepada orang tua. Walaupun di sini nggak disebutkan ya, e, janganlah kalian berbuat jelek kepada orang tua, nggak disebutkan. Tetapi apa? Ini sudah mafhum. Sudah konsekuensinya, artinya konsekuensi perintah berbuat ihsan kepada orang tua. Berarti apa? Konsekuensinya tidak berbuat jelek kepada orang tua atau padanya terdapat larangan dari berbuat jelek kepada kedua orang tua. ada adamil ihsan wal isaah dan juga ter, padanya terdapat larangan ya, kalau tadi yang pertama larangan berbuat jelek kepada orang tua atau juga padanya terdapat larangan adamul ihsan. Larangan tidak berbuat ihsan. Wal isa'ah. Dan tidak berbuat jelek. Gak berbuat ihsan dan gak berbuat jelek kepada orang tua. Ini juga dilarang. Jadi bukan cuma berbuat jelek yang dilarang. Tetapi juga apa? Tidak berbuat ihsan dan tidak berbuat jelek ini juga dilarang. Artinya apa? Harus berbuat ihsan. Jangan tidak berbuat ihsan. Li'anal wajib al-ihsan karena yang wajib adalah berbuat ihsan kepada orang tua. Wal amru bi syai'in nahyun dan perintah perintah terhadap sesuatu itu larangan terhadap kebalikannya. perintah berbuat ihsan kepada orang tua berarti maknanya larangan dari kebalikannya. Larangan apa? Larangan tidak berbuat ihsan kepada orang tua. Nah, perintah berbuat ihsan kepada orang tua berarti lawannya nah, atau padanya terdapat larangan dari tidak berbuat ihsan kepada orang tua. Mahum ya? Taib. wali ihsani itu dan ihsan ada dua lawannya. Berbuat baik kepada orang tua atau berbuat bakti kepada orang tua, diddan ada dua lawannya. Yang pertama al-isaah. Yang pertama adalah berbuat jelek kepada orang tua. Ini juga lawannya. Wahya a'dhamu jurman dan ini adalah kejelekan yang paling besar. Ini lebih besar daripada yang kedua nanti yang akan disebutkan. Yang kedua, tarkul ihsan biduni isaah. Tidak berbuat ihsan tanpa berbuat jelek. Kalau tadi uh, hanya berbuat jelek saja ya, kepada orang tua dan ini yang lebih besar kejelekannya, ya, lebih buruk, lebih parah. Ya. Nah, yang kedua dia tidak berbuat ehsan kepada orang tua tanpa berbuat jelek kepada orang tua. Ya. Paham ya? Nah, yang kedua juga dilarang. Wahada muharram, ini juga muharram. Tidak berbuat ehsan kepada orang tua. Walaupun dia nggak berbuat jelek kepada orang tua, ya, tetap ini haram hukumnya. Artinya apa? Harus berbuat ehsan kepada orang tua. Lakin la yajib an yulhaq bil awal akan tetapi orang yang kedua, yang posisinya kedua tadi tidak boleh digabungkan dengan orang yang pertama. Kalau yang orang yang pertama tadi apa? Dia berubah jelek kepada orang tua, durhaka. Yang kedua, dia tidak berbuat jelek kepada orang tua, tetapi tidak berbuat ihsan. Nah, ini juga haram. Nah, namun ini lebih rendah kedudukannya dari yang tadi. Yang pertama tadi lebih parah. Yang ini agak mendingan. Nah, sehingga yang kedua tidak bisa digabungkan dengan yang pertama. Nah, walaupun kedua-duanya sama-sama haramnya. Nah, wa kadza yuqalu fi silatil aqarib wal yatama wal masakin. Demikian pula dikatakan pada silat apa bentuk menyambung hubungan karib kerabat atau dengan anak-anak yatim atau dengan orang-orang miskin. Sama dengan tadi. Nah. Ada orang yang berbuat jelek ya kepada karib kerabat. Nah. Atau berbuat jelek kepada anak-anak yatim. Atau berbuat jelek kepada orang-orang miskin. Ya. Ini orang pertama. Yang kedua, yang pertama ini harum juga harum Yang kedua, dia nggak berbuat jelek kepada anak yatim, kepada orang miskin, ya, kepada karib kerabat enggak tetapi tidak berbuat ihsan kepada mereka. Baik, ya. nah. ini pun tidak boleh. Ya. Kita harus berbuat ihsan kepada mereka, berbuat ihsan kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Nah. Watafasilul ihsan latan hasiru bil dan rincian-rincian perbuatan ihsan itu tidak terbatas dengan ad dengan jumlah tertentu ya. Nah, artinya bentuk apa saja. Nah, berbagai macam bentuk dari perbuatan-perbuatan ihsan banyak ya. Tidak terbatas dengan ad jumlah bilangan. Nah, bal takunu bil had akan tetapi akan terwujud perbuatan ihsan dengan al had dengan batasan-batasannya. Kama taqaddama sebagaimana yang telah berlalu. Nah. Kemudian summa amara bil ihsani ilan nasi umuman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat ihsan kepada manusia secara umum. Faqala Allah berfirman wa qulu linnasi husna. Nah, selalu Allah firmankan untuk berbuat ihsan kepada orang-orang khusus tadi, orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Nah, kemudian Allah perintahkan untuk berbuat ihsan kepada manusia secara umum. Ya, mencakup muslim dan kafir. Ya. Allah katakan wa qulu linnasi husna dan ucapkanlah ucapan yang baik kepada manusia. Wa minal qawlil hasan amruhum bil ma'ruf wa nahyuhum 'anil munkar. Dan termasuk ucapan yang baik kepada manusia adalah memerintahkan mereka untuk berbuat yang ma'ruf dan melarang mereka dari berbuat yang mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini termasuk perbuatan ihsan kepada manusia. Nah, kalau kita biarkan mereka nah dalam kesesatannya, dalam Eh, kemaksiatannya, dosanya, ya. Tidak kita perintahkan dengan perintah yang perkara yang ma'ruf. Nah, ya. Maka nah, kita kurang dalam berbuat ihsan kepada mereka. Tidak sayang kepada mereka. Maka sebagai bentuk kasih sayang, cinta kepada mereka, nah, kepada manusia, kita perintahkan mereka untuk melakukan yang ma'ruf dan melarang mereka dari perkara yang mungkar. Ini sebagai bentuk ihsan kepada mereka, kepada manusia. Wa ta'limuhumul ilma dan mengajari mereka ilmu. Ini termasuk ucapan yang baik. Ya. Termasuk ucapan yang yang baik. Ya. Wal basyasah eh, wa badlis salam atau sebelumnya. Ya. Wa badlis salam dan menyebarkan salam, mengucapkan salam kepada manusia ini termasuk qaulul hasan, ucapan yang baik wal basyasyah senyum ya, senyum ini juga apa ucapan yang baik ya nah wa ghairi dzalika min kulli kalamin thayyibin dan yang lainnya dari segala bentuk ucapan-ucapan yang baik nah. Allah perintahkan wa qulul linnasi husna ucapkanlah ucapan yang baik kepada manusia. Ucapan yang baik mencakup amar ma'ruf nahi mungkar. Ini ucapan yang baik. Ya. Mentahdir dari ahlul bid'ah dan hizbiyah ya, ini qaulul hasan, ucapan yang baik. Nah, ya. memperingatkan manusia dari ahlul bid'ah atau hizbiyah ya. Nah, orang-orang yang sesat, menyimpang, ini qaulul hasan. Nah, jangan dianggap ini isaah perbuatan jelek kepada mereka tidak sama sekali ini kaulul hasan ya. karena ini isinya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, mengajarkan ilmu kepada manusia juga ini ucapan yang baik. Kemudian badlus salam, menyebarkan salam, basyasa senyum, ya. Nah, tertawa dengan teman, ya. Ini perbuatan ihsan. Ya. Karena kalau dia nggak tertawa dengan temannya, kayaknya ada apanya gitu, ya. Nah, biasanya senyum-senyum tertawa dengan teman kok ini enggak ya. Ada masalah berarti. Ya. Maka untuk menunjukkan nggak ada masalah, tertawa dengan temannya, ya, senyum dengan temannya. Ya. Wa nasi husna ucapkanlah ucapan yang baik kepada manusia. Walamakanal insan la yasa'un la yasa'un nasu bimali umira bi amrin yaqdiru bihi al ihsani ila kulli makhluk. Ketika manusia ya, dia tidak bisa naam berbuat semuanya nggak bisa berbuat ihsan dengan hartanya, karena nggak semua orang punya harta. Nah. Kalau tidak mengatakan uh, ucapkan apa uh, uh, berbuat ihsan dengan harta kalian, tidak. Tetapi Allah katakan kulu linnasi husna. Ucapkanlah ucapan baik kepada manusia. Artinya Allah perintahkan suatu perkara yang semua manusia mampu melakukannya. Jadi ketika tidak semua manusia bisa berbuat ihsan dengan harta kepada orang lain, Umiro maka mereka manusia diperintahkan bi amrin dengan suatu perintah yak dirubihi alal ihsan yang dia mampu untuk berbuat ihsan ila kulli makhluk kepada setiap makhluk. Wahwal ihsanu bil qaul yaitu berbuat ihsan dengan ucapan. Ini semua bisa dilakukan oleh manusia. Nah, ya, karena nggak harus punya harta. Ya. Nah, yang penting punya mulut Nah, atau punya tangan yang untuk menulis, ya. Ya. untuk mengeluarkan isi hatinya. Ya. Nah. Al-ihsanu bil qaul, ihsan dengan ucapan. Fayakunu fi dimni dzalik an-nahyu 'anil kalamil qabih linnas hatta lil kuffar. Sehingga perintah untuk berbuat ihsan kepada manusia dengan ucapan, perintah untuk ber, e, berucap dengan ucapan yang baik kepada manusia, ini mengandung larangan dari berbuat e, dari berucap jelek atau berkata buruk kepada manusia. Hatta lil kufar, sampai-sampai kepada orang kafir pun. nggak boleh kita berucap jelek, nggak boleh kita berucap kotor, ya, kepada orang kafir. Ucapkan dengan ucapan yang naam sewajarnya ya. sesuai dengan haknya ya. tidak melampaui batas nah mengucapkan ucapan yang jelek kepada orang walaupun dia kafir karena tadi perintah berucap baik kepada manusia ya, secara umum ya, itu artinya larangan berucap jelek ya, berucap buruk kepada manusia sampai kepada orang kafir pun tidak boleh kita berucap jelek. Walihada qala ta'ala oleh karena itu Allah berfirman, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan." Dan janganlah kalian mendebat ahlul kitab ya, ahlul kitab kafir, orang-orang kafir. Illa kecuali billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang lebih baik. Ya. Nah, kecuali dengan perkataan yang baik. Ini yang Allah perintahkan. Hatta ketika berdebat ya, dengan kufar atau ahlul kitab, ya, maka hendaklah dengan billatih ya ahsan dengan cara yang lebih baik. Wa min adabil insan alladhi addaballahu bihi ibadah dan termasuk adab seseorang yang Allah ajarkan kepada hamba-hambanya an yakunal insanu nazihan fi aqwalihi wa af'alihi hendaknya seseorang itu bersih dalam ucapannya dan dalam perbuatannya. Ghairu wala Seorang itu hendaknya ucapannya tidak keji, ya, tidak kotor. Wala syatim dan tidak suka mencela. Wala mukhasim dan su tidak suka beradu mulut, ya. Bal yakunu hasanal khulq. Bahkan hendaknya dia memiliki akhlak yang mulia. Wasi'ul hilm lembut mujamilan likulli ahad ya. sopan santun kepada setiap orang saburun ala ma min adzal khalq sabar dengan gangguan makhluk yang menimpa kepadanya ya. imtithalan li amrillah wa raja'an li thawabihi dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah dan dalam rangka untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sholati wa zakah. Kemudian Allah merintahkan mereka untuk mendirikan solat dan menunaikan zakat. Lima taqaddama anna lil ikhlasi lil ma'bud. Karena perkara yang telah berlalu bahwasannya solat itu mengandung keikhlasan kepada yang diibadahi. Mengandung bentuk ikhlas kepada yang diibadahi. zakah lil ihsani ilal abid. Dan amalan zakat itu mengandung perbuatan ihsan kepada hamba atau kepada makhluk. Summa kemudian firman Allah Subhanahu wa taala summa summa ba'da hadzal amr lakum bihadhil awamir al Kemudian setelah perintah ini yang Allah perintahkan kepada kalian dengan perintah-perintah yang baik ini allati idza nadhara ilaihal basirul aqil yang apabila seorang yang punya basiroh, seorang yang punya akal itu dia melihat kepada perintah-perintah yang baik tersebut, arafa anna min ihsanillahi ala ibadihi an amarahum biha. Dia akan tahu bahwasannya termasuk daripada kebaikan Allah kepada hambanya adalah Allah memerintahkan dengan perintah-perintah ini. Allah perintahkan apa tadi? Beribadah kepada Allah saja, berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, masakin, berucap-ucap yang baik kepada manusia, sholat, zakat dan seterusnya. Seorang yang berakal jika melihat perintah-perintah ini Dia akan tahu bahwasannya ini termasuk kebaikan Allah kepada hambanya Karena Allah telah memerintahkan dengan perintah-perintah yang baik ini Watafadullah biha alaihim Dan Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan perintah-perintah ini kepada hamba-hambanya Wa akhadal mawasik alaikum dan bahkan Allah mengambil janji kepada kalian untuk melaksanakan perintah-perintah ini. Tawallaitum akan tetapi kata Allah, kemudian kalian wahai Bani Israel tawallaitum. Kalian menoleh, kalian berpaling. Ala wajhil i'rad, tawalla menoleh dalam bentuk i'rad, dalam bentuk berpaling, enggan, enggak mau menjalankan perintah-perintah tersebut. Li'anna mutawalli qad yatawalla wa lahu niyyatu ruju' ila ma tawalla anhu. Karena kalau sekedar mutawalli, sekedar menoleh, ya. Dia kadang menoleh tetapi ada niatan untuk kembali, ya, kembali kepada perkara yang dia acuhkan tadi. Nah, wa haula'i laisa lahum raghbah wala ruju' fi hadhil awamir, tetapi mereka Bani Israel tidak ada keinginan untuk rujuk kembali kepada perintah-perintah ini. Jadi menolehnya menoleh enggan gitu bukan sekedar menoleh eh, apa ini ada niatan untuk pengen kembali melaksanakan perintah tadi tidak, tetapi menolehnya mereka adalah ala wajil i'rad, menoleh yang bentuknya berpaling, enggan nggak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa na'udzubillahi minal khudlan. Kita berlindung kepada Allah dari kerendahan dan kehinaan. Nah, ya. Yaitu berpaling dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu kemudian firman Allah Subhanahu wa taala illa qalilam minkum kecuali sedikit dari kalian. Hadas istitsnaun ini pengecualian. Li'alla yuhim annahum tawallau kulluhum supaya tidak difahami bahwasanya Bani Israel semuanya berpaling. Ya, supaya tidak dipahami seperti ini maka Allah kecualikan. Illa qalilam minkum kecuali sedikit dari kalian yang tidak berpaling. Fa'akhbaro anna qalilan minhum maka Allah mengkhabarkan bahwasannya sedikit dari mereka Bani Israel asamahumullahu Allah jaga mereka wasabbatahum dan Allah kokohkan mereka di atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai dari penjelasan ayat yang ke-83 dari surah Al-Baqarah dan mudah-mudahan bermanfaat. Naktafi bihadal miqdar. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.